Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang nun iwad atau nun wasal. Nun iwad atau nun wasal adalah huruf nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh. Nun iwat ini terjadi apabila huruf yang berharokat tanwin sekali lagi huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasal sehingga lafaz nun dalam tanwin yang asalnya berbunyi an atau in atau un dibaca menjadi huruf nun yang berharokat kasroh. Di sebagian Al-Quran ada tanda nun dan sebagainya lagi tidak bertanda nun. Hanya saja kita harus membacanya. Contoh dari materi ini adalah sebagaimana yang disebut dalam halaman 87 dan ini sebagai contoh semata bukan pembatasan karena banyak sekali kita jumpai hal ini dalam Al-Qur'an. Contoh yang pertama tanwin fathah. Perhatikan khairan al-wasiyah dibaca khaira roknya di fathah kemudian nil khairanil nil wasiyah nil wasiyah surat al-baqarah ayat 180 nil wasiyah kemudian contoh yang lain adalah lahwan dan infaddu dibacanya bukan lahwan faddu tetapi lahwanin faddu lahwanin faddu surat al-jumuah ayat yang ke-11 yakni surat yang ke-62 ayat yang ke-11 kemudian contoh tanwin kasrah perhatikan yauma idzin dengan al-haq ya bukan dibaca yauma idzil haq tetapi yauma izinil haqq. Yauma izinil haqq. Surat ke-7 ayat ke-8. Contoh yang lain Lutin al-mursalin. Dibaca qaumu lutinil mursalin. Bukan kaum lutil mursalin tapi qaumulutinil mursalin tanwin kasra asalnya in ti-nya dibaca kasra kemudian dibaca nil tinil mursalin contoh berikutnya adalah tanwin dhamma adun un ya bertemu dengan alif lam al mursalin kita baca adunil mursalin adunil adunil mursalin bukan adun bukan adul mursalin atau adun al murs uh, adun nul mursalin ya. tapi adunil mursalin surat ke-26 ayat ke-123 contoh yang lain ifkun iftaroh ifkun iftaroh surat 25 ayat yang keempat. Kita baca illa ifkun iftaruh illa ifkun iftaruh. Ini contoh-contoh yang ada di halaman 87 ya hanya sekedar contoh artinya bukan sebagai pembatasan. Karena seperti yang saya katakan bahwa ada beberapa hal selain yang disebutkan dalam contoh atau banyak contoh yang ada dalam Al-Quran yang tidak mungkin disebutkan dalam kesempatan yang singkat ini. Ini saja barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.